Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Lamma kana yauma Khaybar tatkala di masjid di Khaybar ada sebuah peperangan Qala nafarun minas sahabin sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu mereka berkata fulan syahid fulan syahid Masya Allah si fulan telah meninggal jadi biasanya begini kalau di dalam sebuah peperangan ada orang yang meninggal dunia itu mereka mengucapkan selamat karena dia telah menjadi seorang mati syahid bahkan seorang wanita pada masa itu ibunya istri suaminya pergi anaknya pergi saudaranya pergi ternyata di saat diberi kabar gembira tentang mereka meninggal dunia mereka bersyukur kalau ternyata Allah telah mengirim orang-orang yang dicintainya untuk menjadi orang yang mati syahid. Hebat. Sehingga di saat ada orang yang mati di dalam peperangan, mereka menghambarkan fulan syahid, fulan syahid, fulan telah mati syahid, si A, si fulan telah mati syahid, telah mati syahid. Hatta marru ala rajulin sehingga sampailah mereka kepada seorang laki-laki. Jadi setiap oh ini mati syahid, ini mati syahid, mati syahid, mati syahid. Akhirnya marau mereka melewati rajulin dengan seorang laki-laki. Kemudian berkata, mati syahid, ini juga mati syahid. Fakallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda. Kalla ini Inni ra'aituhu fi burdatin ghallaha au aba'atin. Tidak, dia bukan mati syahid, karena aku menemukan dia adalah orang yang mengambil dari barang yang belum dibagi dari harta rampasan perang. Para ulama menjelaskan ini masalah gulul, mengambil miliknya kaum muslimin. Sebab harta rampasan perang itu miliknya kaum muslimin. Humusul humus miliknya ahli bait Rasulullah, kemudian yang lainnya nanti ada untuk fakir miskin dan itu miliknya negara yang maknanya adalah untuk kaum muslimin sehingga yang mengambil dari miliknya kaum muslimin itu lihat dia adalah orang yang tidak masuk surga subhanallah kalau bahasa kita sekarang itu mungkin karena gonimah rampasan perang tidak ada gulul itu bisa dimaknai korupsi atau mengambil sesuatu yang milik banyak orang bersama dan kemudian diambil padahal yang diambil hanya kain satu lembar kain abaah satu lembar kain atau di situ disebutkan burdah selembar kain yang bergaris-garis jadi selembar kain yang diambil ternyata biarpun dia mati di, di medan di medan laga menjadikan dia tidak bisa mati syahid. Para ulama menjelaskan masalah ini begitu besarnya dosanya orang yang mengambil dari hartanya kaum muslimin. Kalau harta orang per orang namanya mencuri, hukumannya potong tangan. Tapi kalau ini pengkhianat besarnya, milik hartanya kaum muslim ini selembar kain yang mungkin kalau kita ukur di Tegal Gubuk hartanya cuma tujuh ribu Bagaimana kalau kita mengambil 700 ribu? Atau mengambil 7 juta? Atau kita mengambil 70 juta? Atau mungkin 7 miliar? Allah Akbar. Lagi-lagi permasalahannya adalah kesadaran kalau itu adalah bukan miliknya. Sehingga dia merasa berhak ambil seenaknya. Subhanallah. Ini mengerikan sekali dan tempatnya di neraka biarpun dia terlihat mati di medan laga. Apalagi mati setelah masuk mas, eh, setelah mm, ini mati di medan laga apalagi sampai mati dalam keadaan nggak benar mabuk segala macam mengerikan yang namanya gulul mengambil sesuatu yang sebenarnya yang mengambil sesuatu miliknya kaum muslimin yang kebetulan dikuasakan atas dia dia suruh menjaga tapi mengambil yang diambil hanya itu saja subhanallah Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahasanya dia adalah ahli neraka agar dikasih tahu kepada umat bahasanya dosanya mengambil miliknya kaum muslimin itu adalah gede sekali yang namanya mat, mati di medan laga itu lebih gede pahala jihad itu pahalanya luar biasa gede kalau kita sholat sanat semalam suntuk nggak kayak orang jihad tapi ternyata orang yang punya pahala jihad itu dikatakan ahli neraka gara-gara mengambil itu. dan inilah orang sering tertipu ahli sholat ahli ibadah mengambil miliknya kaum muslimin korupsi dan kami selalu menyebutkan korupsi itu adalah mengambil sesuatu miliknya orang banyak yang diamanatkan kepada dia untuk dijaga bisa saja ini milik yang ada di negara bisa saja miliknya kaum muslimin urusan mohon maaf pembagian zakat yang salah atau urusan pesantren ya hati-hati amanat ini orang memberikan ke pesantren itu adalah untuk untuk semua para santri untuk umat akan tapi kemudian dipakai sendiri ini selembar kain ini apalagi satu mobil selembar kain dan ini subhanallah ngeri sehingga ilmu yang diajarkan Quran yang ia baca solat yang ia dirikan zakat yang ia bayarkan nggak ada nilainya subhanallah kita perlu halal gulul dan hukumannya luar biasa bermacam-macam ulama menjelaskan diantaranya barangnya orang yang mengambil hartanya orang kaum apa umat Islam itu dibakar harta semuanya dan dihukum cambuk 100 kali dipermalukan dia jadi banyak hukuman-hukumannya bagi orang yang semacam itu bahkan ada yang berfatwa dibunuh hukum karena ini kejahatan besar kayak perampokan ada matang dipotong dengan silang tangan kanan tangan kiri cuman karena tidak ada hukumannya di tempat kita itu Masya Allah luar biasa banyak kejadian-kejadian korupsi-korupsi disampaikan itu karena orang jarang koreksi kepada dirinya. Memang korupsi di sana ada, tapi kadang-kadang korupsi di rumahnya sendiri gak sadar. Panitia masjid itu duitnya kemana tuh gak tahu. Hmm. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Para ulama-ulama, para kiai-kiai, para pengurus masjid. Karena kami yakin yang mengurus di masjid, yang mengurus di pesantren semuanya pengen masuk surga. Akan tapi hati-hati ada hawa nafsu. Istri pengen kalung, istri pengen baju baru, istri pengen ini menggoda semuanya. Itu kalau punya istri. Kadang-kadang istrinya sendiri itu yang ngurusin. Punyai. Nah, punyai eh, yang punyai hadir. Punyai. Duit tidak tahu kemana. Duitnya siapa? Allah. Hobi beli gelang, hobi kalung, beli anting semuanya. Semua orang mengatakan bunyai waliyullah, waliyah, tapi ternyata di neraka. Kiai seolah-olah wali, semua orang cium tangan. Allah Akbar. Tatonya apa yang dimakan apa yang di, di, diambil subhanallah gulul hadis diriatkan oleh Imam Bukhari dan masalah gulul ini riwayat ceritanya sangat panjang sekali Imam Muslim mencarai dengan panjang lebar dan para ulama menjelaskan dosa yang jarang dicermati adalah dosa ini karena peperangan sudah jarang terjadi sehingga seolah-olah yang namanya hulul itu hanya di peperangan saja oh tidak itu loh yang urus yatim piatu tuh yang urus yayasan tuh yang atas nama pondok tuh memang benar yang ada di kalangan pejabat ada yang korupsi tapi jangan kita menutup mata daripada kejahatan kita sendiri kita pandai ngoreksi orang ternyata kita juga bareng-bareng loh inti kayaknya kemarin yang kritiki saya kamu bilang saya korupsi 8 miliar lah kok sekarang sama kamu bareng-bareng sama saya ini gimana ceritanya nih ah, ya, ketemu di neraka eh. Bukankah kamu yang jebloskan saya ke penjara dulu? Kamu kan kritisi saya dulu. Saya orang korupsi, orang korupsi sampai saya di penjara. Tapi ternyata kok hitungannya panjangan kamu di neraka. Saya besok diangkat ke surga. Karena saya sudah dihukum di dunia nih, cabo dihinakan. Kamu belum, kamu dicumi tangan terus, kamu kiai. Hey, good way, selamat tinggal di neraka. Neraka, kiainya lebih lama tuh, punyainya itu lebih lama tuh. Hati-hati Allah. Semoga Allah menjaga kita semua.